Kita lanjutkan masih berkaitan tentang al-ilmu di antara hasil yang diraih oleh seseorang yang memiliki ilmu agama adalah bil ilmi yahsulu al wiqara seorang dengan memiliki ilmu agama dia memiliki kemuliaan wal haibah al haibah kewibawaan wat ta'zim dan kagungan Seorang akan mendapatkan itu. Lima azamahullah dikarenakan dia mengagungkan agama Allah, maka Allah pun mengagungkannya dan memberikan kemuliaan di hadapan hamba-hamba yang lainnya. Di antara hasil dari ilmu adalah al-khusyu'. Dengan seorang memiliki ilmu akan tumbuh dalam jiwanya khusyuk. Karena dia mengerti dalam solatnya. misal kita bicara khusyuk dalam solat, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat solatnya, mendengarkan bacaannya. Maka tentunya ketika kita solat yang itu adalah ibadah karena Allah akan tumbuh rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ilmu akan terbuka kebaikan yang sangat banyak sekali. Dengan ilmu seorang akan kokoh di atas al-haq. Dengan ilmu seorang akan menjadi saleh. Dengan ilmu dia menjalankan perintah Allah dan dengan ilmu dia bisa meninggalkan larangannya. Dengan ilmu dia akan bisa mencapai satu titik kecintaan Allah terhadap dia. Dan dengan ilmu seorang mendapatkan al-jannah. Ilmu ekonomi muslimin sesuatu yang sangat penting untuk kita apa? memilikinya. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu yang berkaitan dengan kondisi para sahabat di zaman itu. Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama antara orang yang mengerti bahwa yang kami turunkan kepada Rasul adalah sebuah al-haq? Apakah sama antara orang yang berilmu, yang mengerti bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasul itu adalah al-haq. Apakah sama seperti itu dengan orang yang buta? yakni orang yang jahil. Orang yang jahil digambarkan disebutkan dalam ayat ini seperti orangnya apa? Yang buta. Karena memang jahil itu adalah sebuah kebutaan. Orang yang tidak bisa baca tulis tidak mengerti tentang warna, tidak mengerti tentang menghitung. Ibarat dia seorang yang apa? Yang buta, tidak bisa apa-apa. Hakadaw kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya para sahabat Nabi yang memiliki ilmunya Rasul alaihissalatu wassalam dan beramal dengan ilmunya Rasul sesuai dengan yang dibimbingkan apakah sama dengan mereka-mereka musyrikin jahiliyah? Apakah sama? Tentunya jawabannya tidak sama. Demikian pula di hari ini. Orang-orang yang berilmu dengan ilmunya Nabi. Dan dia beramal sesuai yang dibimbingan oleh Nabi. Tentunya tidak sama dengan mereka-mereka yang jahil, yang tidak pernah taklim, yang tidak mengerti ilmu. Dan dia pun tidak bisa beramal dengan amalan yang soleh. Karena kejahilan tentunya tidak sama. Bisa dipahami hadirin? Mulia yang mana? Tentu mulia yang memiliki ilmu dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Hadirin kaum muslimin, di antara faedah ilmu adalah mendatangkan rasa takut Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya orang yang mukmin dengan yang kafir adalah dalam hal ini di antaranya. Kalau orang mukmin dalam hidupnya lurus dia. Tidak berani melanggar aturan Allah dikarenakan dia beriman. Adanya neraka. Rasa takut dia terhadap adab menghentikan dia dari perbuatan maksiat yakin nanti akan ada pertanggungjawaban, yakin nanti akan ada uh, apa uh, siksaan, yakin menimbulkan rasa khauf, rasa takut yang dengan itu terhentilah dia dari amal maksiat. Bedanya dengan orang yang tidak memiliki rasa khauf. Orang yang kafir atau orang yang dia muslim tapi ilmunya sedikit sehingga dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, kehidupannya bagaimana? Bergelimang dengan maksiat dan dosa. Penyimpangan terhadap syariat, pelanggaran terhadap perintah yang perintah dilarang, eh, perintah yang eh, yang perintah dilanggar atau ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Karena apa? Tidak ada khauf. Mengapa tidak ada khauf? Karena tidak ada ilmu. Sebutkan hal ini dalam Al-Quran di dalam surat Fatir ayat yang ke-28 innama yakshallaha min ibadihi al-ulama'u sesungguhnya tak lain yang merasa takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Qala Syekh wa khasyatu akhasimul khauf. Khasyah itu lebih khusus dari khauf karena khasyah dibangun di atas ilmu rasa takutnya. Dengan ilmu ekor muslimin didapati hidupnya hati. Ilmu agama yang kita pelajari itu memiliki manfaat menghidupkan hati. Hati itu ada yang mati, kolbun mayyit dan qalbun salim hati yang selamat dan hati yang yang hati yang hidup dan hati yang mati hati yang sehat hati yang sakit sebagaimana pembahasan Syekh Zamdamiyah tentang perkara apa al-qulub hati ternyata ilmu agama wa muslimin lah yang mampu menghidupkan hati kita sebutkan dalam surat Al-An'am Ayat yang ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fahinahu wajalna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bikharijin minha." Apakah sama antara orang yang kana maitan Orang tadi dulunya mati. Mati hatinya. Fahyainahu kemudian kami hidupkan hatinya. Wajalna lahu nuran yamshi Dan kami jadikan bagi dia dalam hatinya adanya cahaya sehingga dia bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti itu? Kama mathaluhu fi zulumat? Apakah sama dengan orang-orang yang masih berada dalam kegelapan yang mereka ini laisa bukhari minha tidak kunjung keluar dari kegelapan itu apakah sama jawabannya pas tidak tidak sama kita merasakan itu ekonomi ya muslimin karena kita ini mengenal dakwah baru kemarin kita ini sudah berumur Ya. Ketika kita belum mendengarkan dakwah ahlu sunnah ini, hati kita ini entah entah apa isinya ya kaum muslimin. Ada di antara kita mungkin mereka dulunya orang yang suka dengan kejawen, orang yang suka dengan klinik, mungkin orang yang suka dengan jima-jima, atau suka dengan bid'ah, atau gemar dengan maksiat, Jahil awam tidak berilmu apapun dulunya. Sukanya musikan dangdutan mungkin bergelimang dengan khamar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Azza wa Jal hidupkan hatinya diberi ilmu oleh Allah hatinya sehingga dia bisa hidup kembali dan berjalan di muka bumi ini dengan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Keluarlah dia dari kegelapan menuju cahaya. Jadilah dia orang yang baik tadinya buruk. Jadilah dia sebagai orang ahlu tauhid yang tadinya musyrikin, yang tadinya pendosa sekarang menjadi orang yang taat. Itu apa yang merubahnya ya kaum muslimin? Ilmu, nur, cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati kita sehingga dengan itu kita menjadi jelas antara maksiat dan ketatan antara hak dan batil, antara benar dan salah. Tentunya ini sangat kita rasakan oleh kaum muslimin. Kondisi seperti ini setelah Allah berikan ilmu jauh berbeda dengan kondisi mereka-mereka teman-teman kita yang posisinya masih fidhulumat laisa bikhariji minha. Tetap dalam kegelapan sampai hari ini dan tidak bisa keluar darinya. Tidak usah disebut nama, tapi kita ingat teman-teman kita yang dulu bermain, teman-teman kita yang dulu sekelas di saat SD, SMP, SMA, mungkin di tempat kuliah, dia masih seperti itu terus dengan kebiasaannya yang maksiat seperti itu terus di atas bid'ahnya yang sesat nggak pernah keluar kenapa kolbuhu mayit hatinya mati. Kenapa mati? Tidak Allah sinari dengan ilmu syar'i. Maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menghidupkan hati-hati kita dengan ditandai apa? diberikan ilmu pengetahuan tentang agama ke dalam hati kita masing-masing. Bisa dipahami hadirin yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122. Yang berikutnya ya kaum muslimin. ولفضل العلم الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أخرج الترمذي من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش قال أتيت سفيان ابن عسال المرادي أسأله عن المسح عن الخفين فقال ما جابك يا زر فقال ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يطلب والحديث الحسن وهو مذكور في الجامع الصحيح Sebutkan bahwa malaikat mengepakkan sayap menaungi para pencari ilmu Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Asim ini Abi Najud. Satu hari Zir ibn Hubeish mengisahkan, aku datang kepada Al-Imam Sofwan ibn Asal Al-Maradi. Aku bertanya kepada beliau tentang permasalahan mengusap sepatu. Mengusap sepatu yakni ketika apa? Berudu, sepatunya tidak dilepas, lainnya dibasuh, seperti biasa kecuali kaki. Ketika kita menggunakan sepatu itu dalam keadaan suci, sudah berwudu, kemudian kita memakai sepatu itu yang menutupi sampai mata kaki, hufen atau syaraben, kaos kaki atau yang semisalnya. Bagi orang yang musafir tiga hari tiga malam baru boleh untuk uh, diperintahkan untuk menggunakannya. Sunnah bagi dia ya, tidak perlu dilepas kecuali kalau ya, hadat besar ya, dilepas. Kalau sedikit eh, hadis kecil maka bagi dia boleh untuk tidak melepaskan sepatunya. Bagaimana cara syaratnya? Diusap bagian atasnya. Diusap dari ujung jempol ke atas. Dah selesai. Dalam keadaan tangan ini basah. Bukan disiram. Apa manfaatnya disiram? Ya, tidak ada manfaatnya itu untuk melindungi dinginnya kaki di musim dingin Ya seperti ini musim dingin kita memakai kaos kaki ketika kita wudhu. Boleh bagi kita untuk tidak melepas kaos kaki itu tatkala kita berwudhu kembali. Yang lainnya dibasuh kecuali kaki. Aku bertanya kepada beliau tentang hal ini. Maka beliau mengatakan, Maja'aka maja'abika yazir?" Apa yang mendatangkanmu datang ke sini? Qala aku mencari ilmu. Maka beliau meriwayatkan hadis Nabi Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu dikarenakan malaikat ridho dengan apa yang mereka cari. Ilmu ekonomi ya muslimin disebutkan dalam Al-Quran sebagai nur. Ilmu sebagai apa? Nur, cahaya. Dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa Min minadh-dhulumati ila nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid Alif Lam Ra kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ya dengan izin Rabbmu menuju jalannya Allah yang Maha Aziz dan Maha Hamid. Disebutkan pula dalam surat An-Nisa, ilmu itu adalah cahaya. Ayat yang ke-174 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan." Wahai manusia telah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran dari Rob kalian. Dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya, yakni al-ilmu. Mubinan yang sangat jelas. Disebutkan juga dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna berimanlah kalian kepada Allah berimanlah kalian kepada Rasul dan kepada nur yakni ilmu syariah yang kami telah turunkan pada ayat yang tadi di, di atas kaum muslimin menunjukkan bahwasanya al ilmu diaun ilmu itu cahaya ilmu itu nurun. Fungsinya apa cahaya itu ekonomi ya muslimin? Menerangi jalan agar kita tidak tersesat. Itu fungsi dari apa? Nur. disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an atau sebelumnya kita ucapkan di sini qala Imam Bukhari berkata Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari babul ikhtibat fil ilmi wal hikmati bab tentang bolehnya seorang ghibtah dalam ilmu dan hikmah qala Umar tafakkahu qabla an tusawwadu qablan qabla an belajarlah ilmu terlebih dahulu engkau sebelum engkau menjadi tokoh karena tokoh itu eko muslimin ada dua tokoh yang di atas ilmu dan tokoh yang tidak di atas ilmu kalau nanti engkau menjadi tokoh di masa akan datang Engkau adalah orang yang menjadi panutan umat. Ketika engkau telah belajar ilmu agama, engkau akan menunjuki orang kepada al-haq. Wa qala Abu Abdullah al-Bukhari wa ba' wa ba'da an tusawwidu. Demikian pula engkau beri ilmu setelah engkau menjadi tokoh. Engkau akan menjadi ustaz di zaman akan datang. Belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Umat butuh kepadamu dan kata Imam Bukhari, tentunya engkau pun belajar terus. Walaupun engkau sudah menjadi tokoh. Masya Allah. Dengan itu akan terangkat derajatmu di hadapan apa? Manusia dan juga di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa ta'ala masabun nabi fi kibir sinihim. Kata beliau, banyak di antara para sahabat nabi yang berilmu. Belajar ilmu agama sudah tua dan di antara mereka belajar ilmu agama dari muda. Artinya bahwa tua dan muda itu tidak berarti seorang itu malas untuk pelabur ilmi. Yang muda konsinau terus, sing tua turu terus. Ya tidak seperti itu. Wadakar Imam Ibn Mas'ud Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud pada nomor ke-73 qala Nabi sallallahu wasallam la hasada illa fitnain tidak diperkenankan kita untuk hasad kecuali pada dua orang hasad itu iri atau e, kepengen semisalnya tetapi tidak dengki ini yang biasa disebut dengan bahasa Arab apa ghibtah bukan hasad yang dimaknakan dengan iri dengki bukan rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haq kita boleh iri kepada orang yang pertama itu orang yang Allah berikan harta yang melimpah dan dia gunakan di jalan yang hak kita boleh iri dengan orang yang seperti itu kalau cuman sugih tok ahlul maksiat nggak boleh iri yang aku kaya kaya sugih aku tah Tulanan apa pak? Namun lanang tulanan wadonan. Diskotik dan yang lainnya. Ya. Gak boleh kau iri dengannya. Kalau ada orang kaya, salafi alus dan menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, kita diperbolehkan ya Allah, dua yang kau berikan aku harta, aku akan semisal orang ini. Aku akan umroh berkali-kali aku akan ajak orang lain berumroh, aku akan ini, aku akan gue nak sugi. Ya, kita boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, diperbolehkan kita untuk iri warajulun atahullahu al-hikmah yakni al-ilm. Ah, boleh kita untuk iri dengan orang yang Allah berikan padanya al-hikmah, itu al-ilmu. Fahu yaqdi bima biha wa Dia melakukan ilmu itu dan dia mengajarkannya. Boleh kita untuk ingin seperti itu. Iri. Dua seandainya aku diberi ilmu seperti dia. Iri boleh. Tetapi tanpa adanya apa? Kedengkian yang menunjukkan kepada kebencian. Masya Allah. Pembahasan terakhir kita masih ada waktu sedikit. Sudah pada ngantuk ya Pak ya? Apa selesai aja? Hah? Tambah sedikit ya. Sampai jam 8 tesi kuat, Pak? Masih panjang tentang ilmu, kita masuk kepada tentang al-amal bil ilmi. Orang kalau sudah punya ilmu, maka diperintahkan untuk apa? Diamalkan sebagai buah hasil dari ilmu yang dicari. Kita kalau nanam berkaitan dengan buah itu kaitannya dengan tanaman. Yang diinginkan dari tanaman itu apa, Pak? Buahnya. Antum nandur duren satu sweet. Orang sing metu duren ini lego ngapa, Pak? Dipangan godonge, usian godonge rasa duren. Ngelemboni temen. Demikian pula dengan ilmu kaum muslimin. Dicari ilmu itu untuk menghasilkan sebuah buah. Buahnya itu akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Ini hasilnya. Sehingga ilmu itu ekonomi eh, muslimin dikejar dalam rangka amal saleh. Allah kaitkan itu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat diantaranya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 Allah berfirman وَيُبَشِّرُ mu'minin berikan kabar gembira kepada orang yang beriman siapakah mereka bahasanya Al-Quran Allah menyebutkan orang yang beriman alladzina ya'maluna salihah yaitu orang-orang yang beramal dengan amalan salihat. Jadi mukmin itu harus disertai dengan apa? Amal salihat sebagai bukti dia mukmin. Kalau cuman isi hati aku beriman, imanku kandel banget nang hati. bukti ini apa? Lagi yang jerok, lah ya kanggo, Pak. Karena Iman itu harus membuahkan amal. Amal itulah yang menjadi bukti tebal dan tipisnya imanmu. Ada laki-laki digoda perempuan cantik. Zum nasabin memiliki nasab. Wanita yang terhormat. Jamilatin yang cantik. Memiliki kedudukan. Goda jenengan. Ayu tinggi semampai. Ya, Jenengan kau menolak. Oh itu pak, masya Allah imannya kandel pak. Ya. Kau naah dengan apa yang ada di rumah. <laughs> Saya tidak butuh dengan kamu. Saya sudah punya yang halal di rumah. Adapun kamu ketika belum menjadi istriku haram hukumnya, bukan mahram. Luar biasa ini bukti iman ya kaum muslimin. Godaan. Jadi yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang beramal saleh. Ketika dia beriman dan dia beramal saleh, annalahum ajron kadiran. Bagi orang yang seperti inilah pahala yang besar. Tidak hanya beriman tanpa amal. Dalam Al-Quran disebutkan amanu wa amilus salihat. Amanu al-ladina amanu wa amilus salihat. Terus seperti itu. Orang yang beriman dan dia beramal salat. Beriman dan dia beramal salat. Terus seperti itu. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ketujuh sampai yang kedelapan Allah berfirman, Innalladzina amanu apa tulisannya? wa salihati ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka merekalah sebaik-baik manusia. Maka ya kaum muslimin ini menjadikan peringatan bagi kita al-ilmu itu dicari dikarenakan ada tujuan di balik itu semuanya, yakni amal saleh. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk berilmu, ingat. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah itu adalah hasil dari ilmu. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ibadah itu puncaknya. Ibadah itu diraih dengan ilmu. Bukan hanya ilmu semata tanpa amal. Ya, Masya Allah. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya. Ayat surat Rum. Ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فأما الذين آمنوا وعاملوا الصالحات fahum fi radatil jannah wa fahum fi radati yuhbarun Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh fahum fi radati yuhbarun mereka itu berada di raudhah taman al jannah yang begitu indah ya ilmu kaum muslimin adalah hujjah bagi kita dan juga ilmu itu akan menjadi hujjah alaina atas kita. Apa bedanya ilmu manfaat bagi kita dan ilmu yang tidak manfaat bagi kita? Coba perhatikan ada sebuah doa. Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' Ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa' dari ilmu yang tidak bermanfaat nur barakallahu fikum ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat aku meminta perlindungan kepadamu dari jiwa yang uh, tidak pernah merasa takut dari jiwa yang tidak merasa kenyang dan dari doa yang tidak terdengar olehmu yakni tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mendengarkan, Allah mendengarkan tetapi doa itu tidak mustajab. Tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zahabi mengatakan ada dua kemungkinan ilmu itu. Kalau ilmunya wekom simin terbagi jadi dua. Ilmu yang hak, ilmu yang batil. Ilmu yang hak Al-Quran wa sunnah tetapi berkaitan dengan para pemiliknya terbagi menjadi dua. Ilmunya benar, Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tetapi bagi si A ini nggak pernah diamalkan. Peringai perbuatan dia menyimpang dari Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat. Ya dia taklim, dia ngerti ilmu, tapi omongannya kotor, perbuatannya jelek, ahlaknya mungkar, perbuatannya dosa ilmu yang dia miliki layan fa tidak bermanfaat dan Nabi kita memohon kepada Allah perlindungan dari jenis ilmu yang seperti ini. Ya. Adapun yang kedua ilmunya benar dan bermanfaat. Ilmunya Al-Quran, ilmunya As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi, ilmu salafi. Dia ngerti itu, dan dia terapkan dalam kehidupannya amalannya sesuai dengan sunnah akidahnya benar tanpa syirik manhajnya lurus tanpa bid'ah benar dia dalam pengamalan kesehariannya ini menunjukkan ilmunya bermanfaat maka kita diperintahkan berdoa Allah manfa'ani bima alam tani wa'allimni ma yanfa'uni Wazidni ilma. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Dan tambahkanlah ilmu untukku. Doa ini kaum muslimin dihafal. Karena doa ini bagian dari doa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kita mengkhawatirkan. Belajar, belajar, belajar. Tapi beringin perbuatan kita menyimpang. Belajar, belajar. Tetapi kita na'udzubillah terjerumus pada dosa ini dan itu. Kita tahu riba tapi jatuh pada riba. Kita tahu dosa tapi kita jatuh pada dosa. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan berarti tidak ada orang yang apa tanpa dosa tidak orangnya jatuh pada dosa tetapi di antara bentuk manfaatnya ketika dia jatuh pada dosa langsung berisifar dan berhenti. Itu ilmu bermanfaat. Jatuh pada maksiat dia. Tetapi ilmu itu menasihati terus. Ingat engkau kepada Allah ini haram, ini haram, ya akhi ini tinggalkan terus. Ilmu itu menyangi dia. Akhirnya berhenti dari dosa. Ini ilmu yang bermanfaat. Masya Allah kaum muslimin. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, tandanya apa? Tandanya dia ada jiwa zairun penentang. Tahu ilmu tapi dia membangkangnya. Tahu ilmu tetapi dia membantahnya dalam hati dia. Tahu ilmu dia tetapi dia menghinakan ilmu dan majlis ilmu. Apakah ada orang yang seperti itu? Banyak. Orangnya hanya sekedar apa? mencari pengetahuan, hasanah dunia ilmu saja, bukan untuk diikuti. Hah? Tetapi hanya sekedar mendengar saja, maka rugilah dia karena ilmu itu akan membangun apa? akan menjadi hujjah alaih membantah dia nanti di yaumul kamu sudah tahu kenapa kamu langgar kamu sudah mengerti ini haram kenapa kamu kerjakan kamu sudah tahu itu hak kenapa kamu tinggalkan ilmu akan menjadi bumerang bagi dia. Maka ilmu harus diamalkan, ilmu harus diwujudkan dalam bentuk amalan. Mari kita bersemangat dalam beramal. Semangat. Apa yang menghalangi kita untuk tidak semangat? Semangat. Allah telah membukakan kepada kita dakwah yang hak, manhaj yang hak. Allah telah membukakan bagi kita akidah yang hak, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak semangat. Ahlul batil kaum muslimin naudzubillahi min dzalik. Amal mereka itu semakin hari semakin menjauhkan mereka dari siratul mustaqim. Di antara mereka ada yang semangat al batil. Iblis syaitan begitu menghasut dia melakukan kebatilan-kebatilan. Semangat di atas kebatilan iblis menghancurkan dia. Bukan berarti kita mengambil kebaikan. Oh, berarti al-bid'ah semangat. Disebutkan dari Imam Hasan al-Basri. Mazdada sahibu bid'atin istihadan. Illa min minallai bu'dan. Tidaklah alul bid'ah semakin semangat dalam beramal. Kecuali semakin menambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga alul bid'ah ada di antara mereka yang semangat tetapi semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah berikan kepada kita nikmat ahlu sunnah. Maka semakin kita beramal, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam biswab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallam. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.